Karena kalau kita masih mengingat definisi yang kita bahas di awal pembahasan istifna, mustafna minhu itu adalah isim yang terletak sebelum adat atau perangkat istifna. Sedangkan mustafna itu adalah isim yang terletak setelah adat istifna Misalnya contohnya qara'tul kitaba illa safhatan. Ya qara'tul kitaba illa safhatan. Saya telah membaca sebuah buku ya, kecuali satu halaman saja. Maka di sini al ya al karena terletak sebelum mudat istisna yaitu illa, maka itu disebut sebagai mustafna minhu. Sedangkan safhatan karena terletak setelah adat istisna yaitu illa disebut sebagai mustafna Dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai ketika ya didahulukan mustafna dari mustafna minhunya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-318 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ghairu nasbi sabiqin fin nafyi qad ya'ti walakin nasbahu ikhtar in warad wa ghairu nasbi sabiqin fin nafyi qad Ya'ti walakin nasbahu khtar in warad. Dan terkadang ya kode ya'ti terkadang muncul finnafi dalam kalimat negatif itu ghairu nasbi sabiqin yaitu yang sabik yang disebutkan sebelumnya ya sebelumnya ini karena yang didahulukan adalah mustatsna Ya. Maka mustasnanya itu ghairu nasbi. Dibaca bukan nasab. Padahal mustatsna itu hukum asalnya dibaca mansub. Tapi terkadang ada kondisi ketika mustatsna itu tidak dibaca mansub. Yang tidak dibaca mansub. Qad ya, terkadang. Walakin nasbahu khtar in warad. Akan tetapi jika itu muncul, ya jika mustathna itu didahulukan dari mustathna minhu, itu pendapat yang dipilih ya oleh mayoritas ulama nahwu itu di, tetap dibaca mansub. Ya tetap dibaca mansub. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai bait ini, beliau mengatakan Ida taqaddama damal mustathna alal minhu. Jika mustafna itu didahulukan dari mustafna minhunya. Ya tadi kita ingat bahwa kalau pada susunan yang banyak ditemui itu biasanya mustafna minhu itu sebelum illa, ya sebelum adat istisna kemudian mustafna itu setelah adat istisna Tetapi di sini jika Mustatsna itu didahulukan, ya disebutkan dari mustatsna minhunya. Fa imma an yakunal kalamu mujaban. Ya, maka ketika mustatsna itu didahulukan dari mustatsna minhunya, maka ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama itu kalamnya itu berupa kalam yang mujab. Ya, kalam yang mujab, ucapan yang mujab. Apa itu mujab? ai musbatan. Ya, maksudnya kalam yang mujab adalah kalam yang musbat. Maksudnya ya pernyataan biasa, kalimat positif. Ya, tidak ada negasi di situ. Jadi kalimatnya kalimat yang positif. Au ghairu mujabin. Ya, kemungkinan yang kedua itu kalamnya itu adalah kalam yang bukan berupa pernyataan. Ya, bukan berupa pernyataan. Maka biasanya kalimat yang bukan pernyataan atau bukan kalimat positif, ya berupa kalimat negatif. Fa'inka namu jaban, maka jika kalamnya, ya, itu adalah kalam yang mujab, yang berupa pernyataan, kalimat positif, wajaba nasbul mustatna Maka pada saat itu wajib untuk menasobkan mustathna. Artinya mustathnanya dibaca mansub. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Takulu, maka engkau katakan, Hadoro illa aliyanit duyufu. Hadoro illa aliyanit duyufu. Jumlah ini itu asalnya apa? Hadorot duyufu illa aliyan para tamu tersebut telah hadir, ya, kecuali Ali. Ya, kecuali Ali. Maka duyufu itu mustafna minhu. Sedangkan aliyan adalah mustathnanya. Ya, asalnya hadarat duyufu illa aliyan. Tetapi di sini mustafna itu dibaca terlebih dahulu. Ya, kemudian mustafna minhu setelahnya menjadi hadoro illa aliyanit duyufu. Nah, karena jumlah ini adalah jumlah yang positif berupa pernyataan, maka aliyan ya sebagai mustazna itu wajib dibaca mansub. Artinya apa? Tidak boleh dibaca hadhara illa ali unit duyufu. Kemudian beliau melanjutkan wa ingkana ghairu mujabin akan tetapi jika kalamnya atau jumlahnya itu bukan jumlah yang positif Ya, artinya bisa jadi berupa kalimat negatif, ada penafian, negasi, dan lain sebagainya. Fal muhtaru nasbuhu. Maka pendapat yang dipilih oleh para ulama nahwu, artinya ini adalah pendapat yang kuat, itu adalah mustathna, itu tetap dibaca mansub. Nahwu contohnya, mahadoro illa aliyanid duyufu ma hadoro illa aliyanid duyufu. Asal dari jumlah ini adalah ma hadorot duyufu illa aliyan. Para tamu tersebut tidak hadir, melainkan Ali. Ya, artinya apa? Yang hadir hanya Ali. Di sini ada kalimat atau ada perangkat negasi, ya, atau kalimatnya menjadi negatif karena ada ma di situ ya ada ma ya tidak tidak hadir ya jadi tamu-tamu tersebut tidak hadir melainkan Ali maka karena di sini eh, ada ma berarti ini bukan mujab bukan kalimat positif maka alian itu menurut pendapat yang kuat itu dibaca mansub namun ini mengisyaratkan bahwa ada cara membaca yang lain yaitu aliyan dibaca marfu yaitu ma hadara illa unit duyufu namun yang kuat itu adalah pendapat yang dibaca mansub wa minhu qaulu syairi dan di antara contoh pembahasan ini adalah ucapan seorang penyair penyair tersebut mengatakan wa ma liya illa ala ahmad syi'atun wa ma liya illa madhhabal haqqi madhhabu. Ya. Maka di sini eh, kita lihat bahwa mustatsna itu didahulukan dari mustatsna minhunya di kedua penggal bait ini. Karena asalnya wa ma li syi'atun illa ala ahmada. Kemudian wa ma li madhhabun illa madhabal haqqi. Ya, saya tidak memiliki ya penolong atau pengikut melainkan atau pendukung ya saya tidak memiliki penolong atau pendukung melainkan keluarganya Ahmad dan saya tidak memiliki tujuan atau jalan hidup melainkan jalan hidup kebenaran Nah, maka di sini kita lihat kemudian mustatsna itu disebutkan terlebih dahulu dari mustatsna minhunya. Ala Ahmada, ya ala di situ adalah mustatsna. Kemudian madhaba di madhabal al itu juga adalah mustatsna. Kemudian kita lihat catatan kaki, asyi'atu yang dimaksud dengan syiah di sini adalah bikasri syini. Dengan mengkasrohkan huruf shin, artinya adalah al-ansaru ya, pengikut atau pendukung wal awanu dan penolong. Wal madhabu dan yang dimaksud dengan madhab di syair tersebut adalah al-maqsadu wa tariqatu yaitu tujuan dan cara atau metode. Wa qawluhu ma nafiyatun muhmalatun dan ma yang ada di situ ya ma ada mali kemudian mali itu adalah manafiah, tetapi muhmalah ya, ditinggalkan amalannya karena manafiah itu dapat beramal seperti amalannya laisa ya, dapat beramal seperti amalannya laisa tetapi amalan tersebut di sini ditinggalkan Ya, kalau dalam pembahasannya kita tahu manafiyah itu dapat meninggalkan amalannya ketika khobar itu didahulukan dari isimnya ya khobar ma didahulukan dari isim ma. Nah di sini eh, khobar ma-nya yaitu adalah atau yang menjadi khobar adalah li ya li khobarun muqaddamun ya li adalah khobar muqaddam syi'atun mubtada'un muakhkharun dan syi'ah adalah mubtada' yang diakhirkan Ya, karena khobarnya didahulukan, maka ma ditinggalkan amalannya. Kita lanjutkan. Faqaddama syairu al-mustathna 'alal mustathna minhu fil maudi'aini. Maka penyair itu mendahulukan mustathna dari mustathna minhunya di kedua bagian penggalan syair tersebut. Ya, karena tadi Wa mali illa ala Ahmada syi'atun. Ala Ahmada itu mustathna. Ya, kemudian syi'atun adalah mustathna minhu. Kemudian wa mali wa maliya illa al haqqi madhhabu. Madhhaba di situ adalah mustatsna. Madhhabu yang setelahnya itu adalah mustatsna minhu. Kemudian wajah abihi mansuban. Dan keduanya yaitu ala dan madhaba itu dibaca mansub. Wa rawa raf'ahu. Dan sungguh ada juga yang meriwayatkan ya, meriwayatkan bahwa mustatsna-nya di situ itu dibaca marfu. Ya dibaca marfu. Tadi dikatakan yang utama itu dibaca mansub ya, atau yang terpilih itu pendapat yang dibaca mansub. Namun ada yang meriwayatkan mustasnanya dibaca marfu. Fatakulu, maka engkau katakan, ma hadoro illa ali unit duyufu. Ma hadoro illa ali unit duyufu. Artinya sama, ya tidak hadir para tamu tersebut, melainkan Ali. Tetapi tadi aliyun itu kan dibaca mansub ma illa aliyanid duyufu. Namun ada orang Arab yang membacanya dengan marfu menjadi ma hadara illa aliyunid duyufu. Qala si bawaihi si bawaih beliau telah berkata hattatsana Yunusu. Ya Yunus itu mengisahkan kepada kami anna ba'dul arabil mauthuqi bahwa sebagian orang Arab yang terpercaya atau ucapannya dapat dijadikan sandaran sebagai dasar dari pembacaan bahasa Arab bihim ya mauthuqi bihim ya mereka itu terpercaya dari sisi keilmuan bahasanya yaquluna mereka mengatakan mali illa abaka Maaf, mali illa ka ahadun. Mali illa ka ahadun. Ya, saya tidak memiliki seorang pun melainkan ayahmu. Ya, saya tidak memiliki seorang pun melainkan ayahmu. Maka di sini kita lihat abuka sebagai mustatsna itu dibaca marfu. Karena kalau mengikuti pendapat mayoritas pendapat ulama itu mengatakan mali illa abaka ahadun. Ya, tetapi ada orang Arab yang mengatakan mali illa abuka ahadun. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. si Sibawaihi ini dapat dilihat di buah karya si Sibawaih, yaitu kitab Alkitab. Al-Mujalladathaniya pada jilid kedua, Safhata sab'in wa thalathina wa thalathimi'atin, halaman 337. Kita kembali ke atas. Fayaja'aluna kalimata ahadun badalan. Maka orang-orang Arab tersebut itu menjadikan kata ahadun itu sebagai badal. Badal dari apa? Abu. Ya, dari abu wa badalul marfu'i marfu'un dan badal dari marfu itu dibaca marfu juga wa minhu qawlu hasanin radhiyallahu anhu dan di antara contoh pembahasan ini artinya mustatsna dibaca marfu itu adalah ucapan Hasan radhiyallahu anhu beliau mengatakan fa innahum yarjuna minhu syafa'atan idza lam yakun illan nabiyyuna syafi'u maka sesungguhnya mereka itu mengharapkan syafaat ya mengharapkan syafaat pada hari ketika tidak ada yang dapat memberikan syafaat melainkan para nabi kita di sini penjelasannya farofa al mustathna illan nabiyuna Maka di sini Hasan radhiyallahu anhu itu merofakkan mustathnanya yaitu an-nabiyuna. Ya an-nabiyuna itu dibaca marfu, bukan illan nabiyina. Ya, tetapi dibaca illan nabiyuna. Ma'a taqaddumihi 'alal mustathna minhu Syafi'u. Padahal an-nabiyuna itu didahulukan dari mustafna minhunya, yaitu syafi'u. Wal kalamu manfiyun. Dan kalamnya ini adalah kalam yang negatif, karena ada lam yakun. Ya, lam yakun. Wahada marjuhun. Ya, akan tetapi cara membaca mustafna yang dimarfukkan ini, itu adalah pendapat yang marjuh, ya pendapat yang lemah bukan pendapat yang rojih jadi kan dikatakan pendapat yang dipilih para ulama nahwu ya mayoritas itu adalah dibaca mansub maka itu adalah yang rojih sedangkan yang marjuk itu dibaca marfu seperti ini Bagaimana penjelasannya? Mengapa dikatakan pendapat yang marjuh? li'annal mustathna idza lam yunsab 'ala listithnai ya karena mustasna itu jika tidak dimansubkan sebagai istitsna ya atau sebagai mustasna fala buddha min raf'ihi 'alal badaliyati maka mustasna itu kalau tidak tidak dibaca mansub maka dia harus dibaca marfu sebagai badal Ya, pilihannya hanya itu. Jika tidak dibaca mansub, dia hanya bisa dibaca marfu sebagai badal. Id la thalitha lihadainil wajahaini. Sedangkan tidak ada cara membaca yang ketiga dari cara dari dua cara membaca ini. Artinya ya cara membacanya hanya dua, tidak ada cara membaca yang ketiga. Dua itu apa? Kalau tidak dibaca mansub sebagai mustafna, atau dibaca marfu sebagai badal, hanya itu cara membacanya. Wal badalu tabi'un, sedangkan kita mengetahui badal itu tabi'. Wa tabi'u la yajuzu an yataqaddama 'alal matbu'i. Dan kita tahu kalau dalam pembahasan tabi' itu yang namanya tabi', tabi' kan yang mengikuti. Ya, yang mengikuti itu tidak boleh didahulukan dari yang diikuti. Ya, tapi yang tidak boleh didahulukan dari matbu. Karena yang mengikuti, kan yang mengikuti ya pasti datang setelahnya. Sehingga yang mengikuti tidak boleh didahulukan dari yang diikuti. Walihada, dan oleh karena itu, kharrajahun nuhatu ala annahu minal ilmu farrohi. Dan oleh karena itu, para ulama nahwu itu mengeluarkan hal ini dari pembahasan istithna mufarroh. Artinya apa? Kalau yang datang setelah illa atau adat istithna itu dibaca marfu, itu bukan lagi pembahasan istithna mufarroh al-ati ba'da hadza yang pembahasannya akan datang setelah ini. Fa yu'rabul mustathnal mutaqaddimu ala hasabi ma yaqtadhihi al-'amilu qabla illa. Maka kalau tidak disebut sebagai pembahasan istisna mufarrok, maka bagaimana mengi'rabnya? Maka musta, al-mustatsna al-mutaqaddimu, mustatsna yang didahulukan tadi, ya, itu di i'rab sesuai dengan tuntutan amil yang datang sebelum illa. Artinya apa? Amil sebelum illa itu memerlukan apa? Kalau memerlukan fa'il, ya maka mustasnanya di i'rab sebagai fa'il. Ya. Atau kalau memerlukan eh, maf'ul bih misalnya, maka di i'rab sebagai maf'ul bih. Wa yazulu anhu ismul mustathna. Maka dalam hal ini itu penamaan mustathna itu menjadi hilang. Ya, tidak lagi dinamai sebagai mustathna, tetapi dinamai sesuai dengan i'rab yang diperlukan atau dituntut oleh amil sebelum illa, yang bisa jadi fa'il dan lain sebagainya. Wama ba'dahu badalun minhu dan yang datang setelah mustajna itu merupakan badal dari atau yang datang setelah isim tersebut ya isim yang tadinya disebut mustasna tetapi hilang penamaannya itu di i'rab sebagai badal ya badalu kullin min kullin yaitu badal kul min kul wa anhu ismul mustafna minhu dan yang tadinya mustasna minhu itu hilang penamaannya. Ya, hilang artinya tidak lagi dinamakan sebagai mustasna minhu. Watakunu illa mulghatan. Ya, maka jadilah illa di situ mulghah. Ya, dibatalkan atau ditinggalkan amalannya, tidak lagi beramal. Faqauluhu an-nabiyuna fa'ilu yakunit tamati. Maka tadi idza lam yakun illan nabiyuna syafi'u maka an-nabiyyuna itu menjadi fa'il fa'il dari yakun dan yakun di situ bukan yakun naqis tapi yakun tamah kemudian wa syafi'u badalun minhu dan syafi'un di situ badal dari an kita lanjutkan Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ghairu nasbi sabiqin ila akhirihi. Ay, maksudnya, qad ya'ti fi kalamil arabi ala qillatin, ya, terkadang datang dari ucapan orang Arab ala qillatin, walaupun itu sedikit. Ghairun nasbi, yaitu mustafna tadi itu dibaca tidak mansub ya, bukan mansub. Bukan nafs, bukan mansub apa wa huwa raf'u yaitu dibaca marfu. Fil mustathnal mutaqaddimi idza kana kalamu manfiyan. Artinya apa? Mustasna yang didahulukan jika kalamnya itu manfi, ya kalam yang negatif, itu sebagian orang Arab walaupun sedikit, itu ada yang membacanya tidak mansub. Berarti dibaca apa? Dibaca marfu. walakinan nasba 'alal istitsna'i huwal mukhtaru in waroda. Akan tetapi walaupun ada yang membaca marfu, tetapi dibaca mansub sebagai mustazna itu adalah pendapat yang dipilih oleh orang Arab atau dipilih oleh mayoritas ulama nahwu in jika itu terjadi. Ya karena itu jarang terjadi juga. Yang biasa muncul itu adalah mustafna minhu disebutkan terlebih dahulu baru kemudian mustafna. Li'annahul fasihu syai'u. Karena kalau tadi misalnya mustafna didahulukan dari mustafna minhu ya itu yang lebih kuat dibaca mansub ya, karena itu adalah ah, pendapat atau ucapan yang fasih yang tersebar. Wa qauluhu in warad ya dan ucapan Ibnu Malik in warad ai in waroda anil arabi. Ya jika itu muncul dari ucapan orang Arab. Ya muncul dari ucapan orang Arab. Wa ma'na ikhtiyari dan maksud dari ikhtiar ya kan ada walakin walakin nasbahu ikhtar in warad ya ikhtaro. Nah maksud dari ikhtiar di situ adalah al-hukmu bi anna nasbahu al-hukmu bi anna nasbahu arjahu. Ya hukum bahwa dibaca mansub itu lebih kuat li'anna ma warada anhum yutba'u nasban aw raf'an. Karena yang datang dari orang Arab itu diikuti semuanya. Karena ucapan Arab, orang Arab itu merupakan dasar dari bahasa ini. jadi ya, ikuti nasban aw raf'an, baik dibaca mansub atau dibaca marfu wa yahtamilu annal makna ya wa yahtamilu annal makna dan ada kemungkinan bahwa makna dari inwaroda itu adalah inwaroda minka bitakallumi bihi ya, jika itu muncul darimu dan engkau mengucapkan hal tersebut ala babihi ya, maka pendapat yang dipilih adalah sesuai babnya karena ini pembahasannya mustasna Ya, artinya datang setelah illa, maka yang dipilih adalah dibaca mansub. Kita lanjutkan. Ya, kemudian beliau melanjutkan pembahasan mengenai alistithna ul mufarrogu, yaitu istithna mufarrog. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-319. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa in yufarrag sabiqun illa lima ba'du yakun kama lawilla udima ya wa in yufarrag sabiqun illa lima ba'du yakun kama lawilla udima dan jika ya sabiqun illa sesuatu yang datang sebelum illa, maksudnya adalah amil, ya amil sebelum illa, itu yufarroh lima ba'du. Itu artinya amalannya itu langsung ditujukan ya, kepada yang setelah illa. Ya, jadi sebelum illa itu ada amil. Nah, amilnya itu beramalnya itu kepada yang setelah illa. Ya, beramalnya kepada yang setelah illa. Artinya illa ya semacam dilompati. Karena si amil, amil tadi beramalnya kepada yang setelah illa. Yakun kama lawilla udima. Maka pada saat itu ya seolah-olah illa itu tidak ada. Artinya apa? Ya illa di situ ditinggalkan amalannya. Tidak lagi memansubkan yang setelahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan taqaddamal kalamu ala hukmil mustathna idza kanal mustathna minhu maujudan telah berlalu penjelasan mengenai hukum yang rob dari mustathna jika mustathna minhunya itu ada dalam jumlah tersebut wa huwa listifna utamu. Dan jika mustasna minhu disebutkan, itu disebut sebagai istisna yang tam. Wa dzukirahuna u ghairu tammi. Maka di sini disebutkan dijelaskan mengenai istisna yang tidak tam. Ya, tidak tam. Apa itu wa huwa ul mufarraghu? yaitu istisna yang mufarroh. Ta'rifuhu, definisi atau pengertian dari istisna mufarroh adalah huwa ma khudhifa min jumlatihi al-mustathna minhu. Yaitu jum, pada jumlah tersebut, itu mustathna minhunya dihapus. Jadi artinya selama mustasna minhunya tidak disebutkan, dan di situ ada uslub istisna maka itu disebut istisna syarat Syaratuhu, ya syarat dari istisna mufarroh an yakunal kalamu ghairu mujabin, yaitu kalamnya itu harus yang tidak mujab, tidak positif. Ya, apa maksud dari ghairu mujab? Ya ghairu mujab di sini bi an yasbiqo binafin au nahin au istifhamin Artinya jumlah tersebut itu didahului oleh penafian, ya penafian au ya atau larangan, nahi, awistifhamin atau istifham. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya. Yashtaritun nahwiyuna lilistithna ilmu farroghi tuma nafyin au shibhihi. Yashtaritun nahwiyuna lil istithna'il mufarraghi tuma nafyin au shibhihi. <clears throat> Para ulama nahwu ya ketika membahas mengenai istithna mufarragh itu memberikan syarat. Ya syaratnya itu adalah tuma nafyin au shibhihi yaitu didahulu, didahulukan atau didahului dengan penafian atau sesuatu yang menyerupai penafian. Mu'allilina dhalika, ya para ulama nahwu itu memberikan illah atau menjelaskan memberikan alasan atau menjelaskan illahnya. Kenapa kok harus didahului oleh penafian atau sesuatu yang serupa dengan penafian? bi anna wuqu'al mufarraghi ba'dal ijabi yatadammanul muhala awil kadhiba. Karena kalau mufarrogh itu datang atau terletak setelah ijab, ya, terletak setelah pernyataan atau kalimat positif. Maka apa yatadammanul muhala awil kadhiba? Maka jumlah tersebut itu akan mengandung sesuatu yang mustahil ya atau sesuatu yang kedustaan. Ya, bagaimana penjelasannya? Ka'an yakula, ya sebagaimana engkau mengatakan, akromtu illa zaidan. Ya, akromtu illa zaidan. Saya telah memuliakan kecuali Zaid. Ya, saya telah memuliakan kecuali Zaid. Ini sesuatu yang mustahil, tidak dapat dipahami jumlahnya, tidak berfaedah. Ya, saya telah memuliakan kecuali Zaid yang tidak membawa faedah. Ini muhal di sini. Wa khalafa banul haji bil jumhur. Ya, wa khalafa banul haji bil jumhur. Akan tetapi Ibnul Hajib rahimahullahu taala, ya seorang ulama nahwu, itu menyelisihi pendapat jumhur Ya, bagaimana bentuk penyelisihan beliau? Fa'ajaza wuku'ahu ba'dal ifbati. Maka Ibnul Hajib rahimahullahu ta'ala itu memperbolehkan datangnya istisna mufarragh setelah jumlah atau kalimat yang positif. Wadhalika fil fadolati atau fil fadlati. Ya, kan tetapi ini hanya berlaku untuk yang fadlah, ya, yaitu tambahan yang bukan umdah dari jumlah yang bukan berupa umdah dari jumlah bisyartil ifadati tetapi syaratnya ya syaratnya itu harus membawa faedah ya harus berfaedah wu contohnya tu illa yaumal komisi ya tu illa yaumal komisi saya telah membaca ya kecuali pada hari Kamis. Ya, yauma di sini kan dzaraf. Dzaraf itu fadlah dari jumlah. Maka ini boleh. Ini kan kalimat positif. Saya telah membaca kecuali pada hari Kamis. Mengapa? Ya li'annahu yajuzu an yaqra'al ayyama kullaha illa yauman. Karena ini secara umum bisa ada faidahnya karena bisa jadi orang tersebut ya boleh membaca pada seluruh hari kecuali satu hari saja. Ya, berarti membaca pada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Jumat dan Sabtu. Ya. Tidak membaca hanya pada hari Kamis saja. Karena hari bisa dihitung ada tujuh. Ya, seperti itu. Wa ma waroda min ilmu mufarraghi ba'dal ifbati fahuwa muawwalun indahum. Ya kan tetapi ya. Jika misalnya ada istifna yang mufarrok setelah ifbat, ternyata ada. Ya ternyata ada. Ini bahkan nanti contohnya dalam Al-Qur'an. Jadi misalkan ada istifna mufarrok yang datang pada kalimat yang positif. Ya, datang pada kalimat yang positif. Fahuwa mu'awwalun indahum. Maka menurut mayoritas ulama nahwu, ya, itu ditakwil. Ya, jadi kalimat positifnya itu ditakwil. Ala annal ifbata yuradu bihi an Yang ditakwil bahwa ifbat di situ penetapan atau kalimat positif di situ itu sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah penafian, ditakwil seperti itu. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-32. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'ballahu illa ayyutimma nuruh." wa ya'ballahu illa ayyu ayyutimma nurah ya wa ya'ballahu illa ayyu ayyutimma nurah dan Allah ya di sini ya'ba ya ya'ba dan di dalam terjemahan ya biasanya dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Jadi yakba di sini itu kita lihat di sini eh, maksudnya itu adalah la yuridu. Ya, la yuridu. Ya, tidak menghendaki. Fa an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin. Maka ma dan yang datang setelahnya, ya, ma dan yang datang setelahnya yang dapat ditakwil sebagai masdar itu maf'ulu ya ba ya an dan seterusnya yang dapat ditakwil sebagai masdar itu merupakan maf'ul dari ya ba fahadha istithna'un ba'dal ifbati maka ini adalah istithna mufarragh yang datang setelah kalimat positif yang datang setelah pernyataan lakinnahum yaquluna akan tetapi jumhur ulama nahwu itu mengatakan Inna makna ya'ba ay la yuridu. Makna dari ya'ba di sini itu adalah la yuridu. Ya Allah tidak menghendaki ya melainkan menyempurnakan cahayanya. Wa ya'ballahu illa ay yutimma nurah. Nah, ini berarti kalimatnya positif, tapi ini ditakwil menjadi kalimat yang negatif. Wal Ya, akan tetapi pendapat yang lebih tepat menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala la da'iya li hadza ta'wili. Ya, tidak perlu tidak kita tidak perlu melakukan takwil seperti ini. Wala mani'a minal qawli biwuqu'il istithna'il mufarraghi ba'dal ifbati. Ya, dan tidak ada yang menghalangi Ya, tidak ada yang menghalangi dari suatu ucapan bahwa ada istitsna mufarrok yang datang setelah isbat, ya, setelah kalimat positif. Istina dan ila ma waroda fil Qur'anil karimi minal ayatil muta'addidati dan itu bersandar ya berdalil dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim dan itu ayatnya lebih dari satu. Ya, ayatnya ada lebih dari satu. Ada berapa? Allati balagot thamaniya ashroti ayatin. Bahkan jumlah ayat yang mengandung istisna mufarrog setelah kalimat atau jumlah yang positif itu mencapai 80 ayat. Jadi cukup banyak. Jadi tidak perlu ditakwil seperti itu, cukup berdalil dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Wa fi ba'diha minat tauqidi ma yab'udu ta'wilul itsbati binafyin. Ya ini pendapat yang penting. Bahkan di sebagian dari 80 ayat tersebut itu ada penekanan bahwa dalam ayat-ayat tersebut itu kalau isbatnya, kalimat positifnya, itu ditakwil dengan penafian kalimat negatif, itu maknanya menjadi sangat jauh. Ya, ini tadi kan ya'ba bisa ditakwil layuri itu ya masih memungkinkan. Tetapi ada sebagian ayat yang sangat jauh kalau itu ditakwil sebagai kalimat negatif. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, yaitu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Maka di situ sangat jauh ya wa innaha lakabiratun itu ditakwil sebagai negatif itu sangat jauh. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-66 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman latatunnani bihi illa ayyuhata bikum. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa engkau pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika ya kamu dikepung ya, atau kalian pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kalian dikepung musuh Nah, maka di sini juga kalau misalnya ditakwil sebagai kalimat negatif itu jauh. Walau anna walau anna benal hajibi istadalla bihadhil ayati lakana ajmala. Dan jika Ibnul Hajib rahimahullahu taala ya berdalil. Berdalil apa? Bolehnya datangnya istifna mufarragh itu setelah kalimat yang isbat, yang mujab. Kalau berdalilnya dengan dua ayat ini, ya, maka sebetulnya akan lebih bagus, ya, lebih indah. Wa ammal mithalul ladzi auradahu dan adapun contoh yang diberikan oleh diberikan oleh Ibnul Hajib tadi, apa contohnya? Qara'tu illa yauma kadza. Saya telah membaca kecuali pada hari ini, ya hari tertentu misalnya fa innahu lam yakhruj an ta'lilin nahwiyina. Maka contoh ini seharusnya ya sebetulnya belum keluar dari ailah yang dijelaskan oleh para ulama nahwu. Karena para ulama nahwu mengatakan kalau istifna mufarrad datang setelah isbat itu ada kemungkinan bahwa ucapan tersebut mustahil atau dusta. Ya. Apa contoh mustahil atau dustanya? Ya fahal minal mustato'i an yakro'al insanu fi jami'i ayyamihi. Ya apakah mungkin manusia itu mampu untuk membaca pada seluruh hari-hari tersebut? Tadi misalnya selain hari Kamis tapi di seluruh hari yang lain itu membaca. Ya apakah mungkin? Apakah mampu? Hatta wa huwa tiflun ya apalagi misalnya dia masih bayi yang masih menyusuk. Alaysa hadza minal kadhibi? Ya, bukankah ini merupakan kedustaan? Alladhi mana'u wuqu'al mufarraghi ba'dal ifbati bisababihi. Di mana kedustaan itulah yang membuat para ulama nahwu melarang datangnya istisna mufarragh setelah isbat, ya, setelah kalimat positif dengan sebab kedustaan tersebut. Wa ainal ifadatu fi hadzal mithali dan juga di mana faedahnya dari contoh tersebut. Roji' ya silakan merujuk kepada Tirosatun li usbu li uslu bil Qur'anil Karim. Kitab Tirosatun li uslu bil Qur'anil Karim lil Ustadzi Muhammadin Udaimata ya. Buah karya ya Ustadz Muhammad Udaimah al-juz al-awwala pada juz yang pertama, al-qism al-awwala pada qism bagian yang pertama, safhata thamanin halaman 8 dan safhata thnatai wa sab'ina wa mi'atin dan halaman 172. Kita kembali ke atas. <clears throat> Beliau melanjutkan, nahwu contohnya La yusdin nasihata illal mukhlisuna. La yusdin nasihata illal mukhlisuna. Tidak akan menyampaikan nasihat yang kecuali orang-orang yang ikhlas. Kemudian وَمَا sahabtu illal akhyara. Saya tidak akan berkawan dekat melainkan dengan orang-orang yang baik. Kemudian la tasluhul umamu illa bidini. Ya, umat-umat itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan agama. Maka di sini disebutkan ada tiga contoh dari istisna mufarroh. Hukmuhu dan hukum dari mustasna atau istisna mufarroh ini an yu'raba ma ba'da illa ala hasabil awamili qablaha yaitu yang datang setelah illa, isim setelah illa itu di i'rab ya, sesuai dengan amil yang datang sebelum illa. Fayatafarragu ma qablaha lil amali fi ma ba'daha. Maka amil yang datang sebelum maka amil yang datang sebelum illa itu langsung ya mendedikasikan amalannya itu kepada isim yang datang setelah illa. Ya, langsung. Jadi sebelum illa itu beramalnya langsung kepada isim setelah illa. Wa rabu illa mulghatan la amala laha. Maka pada istitna mufarrok itu illa itu mulghah. Ya, ditinggalkan, dibatalkan amalannya, tidak memiliki amalan. Nah, tidak lagi memansubkan isim setelahnya. Fal-mukhlisuna fa'ilun fil mifalil awwali. Maka lafat al-mukhlisuna pada la yustin nasihata illal mukhlisuna itu di i'rab sebagai fa'il. Karena apa? Yusti di sini itu belum memiliki fa'il. Ya an-nasihata itu maf'ulun bihi. Kemudian wal akhyara maf'ulun bihi fil mithalitsani dan al akhyara yang ada pada contoh wa ma sahabtu illal akhyara itu di Arab sebagai maf'ul bih. Ini contoh yang kedua. Karena apa? Sahabtu itu baru ada fiil dan fa'il, belum ada maf'ul bihinya. Wabitini muta'alliqun bil fi'li tasluhu fil mithali thalifi. Sedangkan contoh yang ketiga, la tasluhul umamu illa bitini. Ya umat atau masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan agama. Itu di i'rab sebagai ya jar majrur yang muta'alliq yang terkait dengan fi'il tasluhu. Kemudian kita lanjutkan wa min dzalika qauluhu ta'ala dan contoh yang juga sesuai dengan pembahasan ini itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-99 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Dan tidak ada yang ingkar kepada ayat-ayat tersebut, melainkan orang-orang yang fasik. Ya, maka al-fasiquna, lafat al-fasiquna, itu di sebagai fa'il dari yakfuru. Ya, dan illa di situ tidak lagi beramal. <clears throat> Ini contoh istifna mufarroh. Kemudian wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-47. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun." Ya hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Ya maka adakah yang dibinasakan ya oleh Allah melainkan dari orang-orang yang zalim. Ya. Maka di sini eh, kita lihat ada lafaz al-qaumudz zalimun. Ya al-qaumudz zalimun al zalimun itu adalah naibul fa'il dari lafat yuhlaku. Ya yuhlaku adalah al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yaitu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa wala taqulu 'alallahi illal haqq. Ya dalam surat An-Nisa ayat ke-171 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqulu 'ala Allahi illal haqqa." Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah nah, kecuali yang benar. Ya, maka lafat al-haqqa di sini itu mansubnya bukan sebagai mustatsna. Ya, karena illa tidak lagi beramal. Al-haqqa di sini itu kedudukannya sebagai maf'ul bih dari fi'il taqulu. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat ke-46 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ya dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Ya, maka billadhi hiya ah, billati hiya ahsan itu adalah jar majrur muta'alliq dengan fiil tujadilu. Nah, maka ini adalah contoh-contoh dari istisna mufarraq dalam Al-Qur'anul Karim. Wa makna ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa in yufarraq ila akhirih. Ai maksudnya idza kana al-'amilu qabla illa mufarraghan Ya, jika amil yang datang sebelum illa itu mufarroh, apa makna dari mufarroh? Ai mutajihan lil amali fima ba'daha. Yaitu langsung mengarahkan atau memfokuskan amalannya kepada isim yang setelah datang setelah illa. Maka apa? Fa'inna ta'thirahu fima ba'daha yakumu alaftiradi annaha ghairu mawjudatin. Maka pengaruh atau amalan dari amil tersebut ya kepada isim yang datang setelah illa itu terjadi dengan anggapan ya atau dengan asumsi bahwa seolah-olah ilah itu tidak ada. Ya, kenapa amilnya itu langsung beramal kepada isim setelah ilah, seolah-olah ilah itu tidak ada. Wahada minan nahiyatil i'rabiyati. Akan tetapi penjelasan ini itu dari sisi i'rabnya saja. Kama dzakarna sebagaimana telah kami jelaskan. Amma minan nahiyatil ma'nawiyati, adapun dari sisi makna fahukmuha baqin. Maka hukumnya tetap, tetap ada pengecualian di situ dari sisi makna. Wa huwa istithna'u ma ba'daha an hukmi ma qablaha. Yaitu mengecualikan yang datang setelah illa dari hukum yang disebutkan sebelum illa. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.